Dianggap bahwa itu hanya menyinggung dan menghitung kejelekan-kejelekan ahlul kitab. Dari mulai ayat Allah Subhanahu wa taala ورفعنا فوقكم الطور بميثاقهم dan ketika kami angkat bukit Tursina dengan perjanjian atas mereka wa qulna lahum udkhulul bab sujada dan kami perintahkan pada mereka untuk masuk ke pintu tersebut dengan sujud wa qulna lahum la ta'du fis sabti dan juga pernah kami perintahkan agar mereka jangan melanggar hari Sabtu. Semuanya dilanggar. Perjanjian dilanggar, disuruh masuk dengan sujud mereka, masuk dengan terlentang. Kemudian disuruh jangan melanggar hari Sabtu, mereka melanggar hari Sabtu. Wa akhadna minhum padahal kami telah mengambil perjanjian yang sangat kokoh. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim biayatillah dan karena pembatalan janji-janji atas mereka dan karena kekafiran mereka terhadap ayat-ayat kami waqatlihimul anbiya dan juga perbuatan mereka membunuh para nabi bighairi haq wa qawlihim qulubuna gulfun dan juga ucapan mereka qulubuna gulf ini hati kami tertutup, nggak bisa paham apa yang kamu katakan. Bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim. Bahkan memang Allah kunci mati hatinya dengan kekafiran mereka, fala yu'minuna illa qalila. Mereka tidak beriman kecuali sedikit. Masih ditambah lagi oleh Allah afail mereka wa bikufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan azima. Dan karena ucapan mereka, kekafiran mereka dan ucapan mereka terhadap Maryam bin Imran yang Allah katakan ahsanat farjaha menjaga kehormatannya tetapi mereka menuduh Maryam berzina buhtanan azima membuat kedustaan dan tuduhan yang besar terhadap Maryam dan terhadap Nabi Isa wasallam. Wa qawlihim dan juga perbuatan ucapan mereka, inna qatalnal al-masih, bahwa kami sudah membunuh al-masih, Isa bin Maryam. Rasulullah. Kata mereka kami sudah bunuh Maryam. Ah, kami sudah bunuh al-masih, Isa bin Maryam, Rasulullah. Padahal kata Allah, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu, walakin shubbiha lahum." Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, tetapi Allah serupakan dengan mereka. Wa innal fihi lafi min. Dan sesungguhnya yang mereka yang berselisih itu dalam keadaan ragu. Dalam keadaan ragu. Malahum bihi min ilmin. Mereka tidak punya ilmu illa tiba'adhan. Kecuali hanya mengikuti prasangka. Wama qataluhu yaqina. Mereka tidak membunuh dengan yakin. Bal rafa'ahu Allah ilaih. Bahkan Allah angkat kepadanya. Ini Isa alaihi salam Wa kana Allah azizan hakima. Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha mulia lagi maha memiliki hikmah. Ikhwan ibn a'azakum wa Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaum mu'minin akan berkata aman nabi kulun min indi rabbina. Orang beriman akan berkata kami percaya dengan berita ini karena semuanya dari Allah. Tetapi Mu'tazilah dan orang-orang yang menuhankan akalnya protes. Bagaimana mungkin seorang manusia diangkat ke langit? Nanti makan apa? Buang airnya bagaimana? Ila akhir. Di sana itu nggak bisa bernapas sesak napas, oksigen sedikit, dan berkata-kata yang menunjukkan kedunguan mereka. Mengapa mereka dungu? Karena tidak kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi Allah, hanya berkata kun yang bermana jadilah, maka jadilah dia. Sehingga bagi Allah mudah. Karena Allah yang mengangkatnya, maka urusan yang lainnya urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir dan dia atas segala sesuatu maha kuasa. Bal rafa'ahu Allah ilai Bahkan Allah angkat Isa ke sisinya. Wa kana Allah azizan hakima. Dan bahwasanya Allah maha mulia lagi maha memiliki hikmah. Wa in min ahlil kitab illa la yu'minun la yu'minanna bihi qabla mautih Baru kemudian membahas ayat yang kita bahas kemarin. Bahwa di antara ahli kitab, nanti di akhirnya mesti mereka akan beriman sebelum matinya. Ada berapa makna? Dua makna. Mana pertama, domirnya kembali pada orang-orang tersebut. Bahwa mereka sebelum matinya akan beriman. Yani ketika sakaratul maut diberitahu. Nih yang benar, ini yang salah. Dan mereka menyesal. Dan ini ancaman. Nanti Kalian akan tahu sebelum matinya. Sedangkan tafsir kedua, domirnya kembali kepada Isa alaihi salam. Bahwa nanti sebelum matinya Isa bin Maryam. Ini ketika Isa turun ke dunia. Dan mereka melihatnya dengan ciri-cirinya. Mereka akan percaya. Ikhwan ibn a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah dibawakan sekian banyak riwayat-riwayat tentang turunnya Isa alaihi salam. Ada baiknya kita baca agar tergambar bagaimana kisah turunnya Isa alaihi salam ke dunia. Yang pertama diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Walladhi nafsi biyadih. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. La yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam. Sungguh sebentar lagi akan turun pada kalian ibnu Maryam. Hakaman adlan. Akan menjadi hakim yang adil. Fayaqfiru salib. Akan matahkan salib-salib. Wayaqtulul khinzir. Akan membunuh babi-babi wa yad'ul jizyah akan menggugurkan jizyah wa yufidul mal dan akan memberikan barakah pada harta hatta la yaqbaluhu ahad berikan barakah pada harta sampai tidak lagi ada yang mau menerimanya wa hatta takunu sajdah khairan lahu minad dunya wa ma fiha hingga saat itu masa-masa kemakmuran itu yang dicari oleh manusia bukan lagi dunia. Sajdah wahidah. Khairun minad dunya wa ma fiha. Mereka merasakan satu sujud saja kepada Allah itu sudah lebih tinggi nilainya daripada dunia dan seisinya. Thumma yaqulu, kemudian berkata sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Iqra'u in syi'tum." Bacalah kalau kalian mau yaitu ayat wa in min ahli kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu 'alaihim shahida in syi'tum kalau kalian mau baca ayat ini bahwasanya di antara kali kitab nanti mesti mereka akan beriman kepadanya sebelum matinya wa yawmal qiyamah dan nanti pada hari kiamat mereka ah, beliau akan menjadi saksi-saksi. Pada hari kiamat Nabi Isa akan menjadi saksi-saksi. Dalam riwayat kedua, Rasulullah SAW bersabda, "Yushiku an yanzila fikum Ibnu Maryam." Sebentar lagi akan turun di tengah kalian Isa Ibnu Maryam, hakaman adilan, yaqtulud dajjal. Dalam hadis tadi tidak disebut membunuh dajjal akan membunuh Dajjal, akan membunuh babi-babi, mematahkan salib-salib dan menggugurkan jizyah. Wa mal dan saat itu terjadi kemakmuran, tertuang harta dunia. Wa takunu sajdah wahidah lillahi alamin dan bahwasanya satu sujud saja sudah mengalahkan seluruh dunia dan seisinya. Berkata Abu Hurairah, Iqra'u in syi'tum. Bacalah kalau kalian mau. Ayat ini wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Bahwa ahli kitab niscaya pada akhirnya nanti tidak lain dari mereka kecuali akan beriman kepadanya sebelum matinya yakni matinya Isa ibni Maryam Thumma yu'iduha Abu Hurairah sama marrat. Kemudian Abu Hurairah mengulanginya kembali, mengulanginya kembali, mengulanginya kembali sampai tiga kali. Artinya barakallahu fikum bahwa dua tafsir tadi benar, tetapi yang lebih rajih adalah tafsir yang kedua. Bahwa domirnya kembali kepada Isa Alaihi Salam. Qabla mautihi, ay qabla mauti Isa. Kata Abu Hurairah, yakni qabla mauti Isa. Yakni qabla mauti Isa. Disebutkan dalam lafaz lain. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Yanzilu Isa bin Maryam fayaqtulul khinzir." Ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad. Akan turun Isa bin Maryam dan membunuh babi-babi wa yamhus salib akan menghapus salib-salib wa tajma' lahu salah dan akan dikumpulkan untuknya salat wa yu'til mal dan akan membagi-bagikan harta hatta la yakbal hingga tidak ada lagi yang mau menerimanya wa yad'ul kharaj dan akan menggugurkan pajak-pajak atas mereka wa yanzilur rauha fayuhujju minha aw ya'tamir aw yajma'ahu aw yajma'uhuma Kemudian datanglah Rauha. Kemudian Isa alaihi salam haji atau umrah atau keduanya. Berarti melakukan syariat Islam. Qala wa tala Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah membacakan Wa in min ahlil kitab illa la yu'minan Nabihi qabla mautih. Dan bahwasanya dari kalangan ahli kitab tidak lain mereka mesti akan beriman kepadanya nanti sebelum matinya. Faza'ama Hamdalah anna Abu Hurairah qal dan Hamzalah menganggap bahwa Abu Hurairah berkata yu'minu bihi qabla mauti Isa yakni beriman kepadanya sebelum matinya Isa. Fala adri hadza kulluhu hadis Nabi atau syai'un qala Abu Hurairah. Aku tidak tahu lagi kalimat terakhir ini apa semuanya dari Rasulullah Wasallam hadis Nabi atau kalimat Abu Hurairah. Kalimat terakhir bahwa matinya adalah matinya Isa ibni Maryam. Tarikun Uhra disebutkan dalam hadis lain dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Ini saling melengkapi. Maka kita baca semuanya. Qala Rasulullah sallallahu kaifa bikum idza nazala fikumul masih ibnu Maryam. Bagaimana keadaan kalian? Bagaimana pendapat kalian? Kalau turun di tengah kalian Al-Masih Ibnu Maryam imamukum minkum sedangkan imam kalian dari kalangan kalian. Ini ada faedah tambahan yang besar, yang sangat penting. Yaitu disinggungnya imam bukan Nabi Isa turun sebagai imam, tidak. Tetapi imamukum minkum, imam kalian dari kalangan kalian sendiri. Berarti Isa di Maryam turun sebagai muslim mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW dan mengikuti imam yang sudah ada ketika itu yaitu Imam Mahdi yang diberitakan dalam hadis-hadis yang sahih. Yang berikutnya dari lafaz Imam Ahmad rahimahullah juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Nabi bersabda, Al-anbiya'u ikhwatun li'allah. Para nabi adalah saudara sebapak. Ini dipermisalkan seperti saudara sebapak beda ibu. Ummahatuhum syatta. Ibunya beda-beda. Wadinuhum wahid. Tetapi bapak mereka satu. Yaitu agama mereka, agama mereka sama. Syariat mereka mungkin berbeda-beda tetapi yang diibadahi sama, yaitu la ilaha illallah. Yang diajarkan sama, ubudullah Wala la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa inni aulan nas Isa bi Maryam. Dan aku adalah yang paling utama manusia terhadap Nabi Isa bin Maryam. Lianahu lam yakun baini wa bainahu nabi. Aku paling utama terhadap Isa karena nggak ada antara aku dengan Isa nabi lain. Setelah Isa langsung Nabi Muhammad SAW. Laisa baini wa bainahu nabiyun. Enggak ada antara aku dengan dia satu nabi pun. Wa innahu nazilun dan sesungguhnya dia akan turun. Fa idza ra'aitumuhu fa'rifuh. Kalau dia turun maka kenalilah rajulun marbu' ilal humrah wal bayad. Wajahnya atau kulitnya antara merah dengan putih. Ini yani putih kemerah-merahan. Alaihi sauban, memakai dua pakaian. Yang diselendangkan yang disarung, dan yang disarungkan. Mumassirani, ka'anna ra'sahu yaqtur Sepertinya rambutnya meneteskan air padahal tidak basah. Wa innam yusibhu balalun. Padahal tidak terkena air. Tetapi hitam, legam, berkilau. Seperti basah. Fayadukus salib. Dia akan mematahkan salib-salib. Wa yaqtulul khinzir. Akan membunuh babi-babi. Wa yada'ul jizyah. Akan mengugurkan jizyah. Wa yad'un nas ilal islam. Dan akan mengajak manusia kepada Islam ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام dan saat itu Allah akan runtuhkan semua agama kecuali Islam ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال dan saat itu di zaman Isa Allah membinasakan Dajjal ثم تقع الأمانة kemudian terjadilah keamanan-keamanan alal ardi di muka bumi hingga tartaul aswad ma'al ibil hingga unta-unta digembalakan bersama dengan ular-ular wan nimar ma'al bakar digembalakan sapi-sapi dengan singa-singa dengan macan-macan wazdi'ab ma'al ghanam demikian pula digembalakan kambing-kambing dengan serigala-serigala saking amannya wa sibyan bil hayyat dan anak-anak kecil mempermainkan ular la tadurruhum tidak membuat madarat mereka fayamkusu arba'in maka mereka dalam keadaan seperti itu makmur seperti itu aman seperti itu 40 tahun hatta yatawaffa hingga wafatnya Isa ibni Maryam wa yusalli alaihi muslimun kemudian disalatkan oleh kaum muslimin demikian diriwayatkan oleh Abu Dawud di samping Imam Ahmad juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah lafaz berikutnya kata Nabi alaihi Wasallam ana aulan nas bi Isa bin Maryam akulah orang yang paling utama terhadap Isa bin Maryam. Al-anbiya'u awladu Allah. Para nabi itu seperti saudara sebapak. Laisat baini wa bainahu nabi. Enggak ada antara aku dengan dia satu nabi pun. Kemudian diriwayatkan oleh Muhammad bin Sinan dari Fulay ibn Sulaiman dari Hilal ibn Ali dari Abdurrahman ibn Abi Amrah dari Abi Amrah dari Abu Hurairah. Qal ana aulan nasi bi Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah. Aku yang lebih utama terhadap Isa bin Maryam di dunia dan di akhirat. Al-anbiya ikhwatun li'allah. Para nabi itu saudara sedap sebapak. Ummahatuhum syatta. Ibu-ibu mereka berbeda-beda. dinuhum wahid. Tapi agama mereka sama. Mengajak untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibnina a'azakullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat Muslim ada hadis yang meriwayatkan lebih rinci. yakni menceritakan kejadiannya satu demi satu. Kata Nabi Allah SAW, la taqumus sa'ah hatta tanzila rum bil a'maqi au bidabiq. Tidak akan tegak hari kiamat hingga Romawi, pasukan Romawi turun di daerah A'maq atau daerah Dabiq. Fayakhruj ilaihim jayshun minal Madinah. Kemudian berangkatlah pasukan yang terbaik min khiyari ahli ardi pasukan yang terbaik dari orang-orang pilihan yang terbaik di muka bumi dari Madinah. Faida tasafu ketika mereka sudah berbaris akan berperang. Qalatir Rum berkata pasukan Romawi, "Khallu bainana wa bainal ladina sabbu minna nuqatiluhum." Biarkan kami berperang dengan orang-orang yang mencerca kami. Fayaqulul muslimun berkata kaum muslimin, "La wallah, tidak demi Allah." Ini adalah cara licik mereka. Kaum muslimin dipecah-pecah dianggap berbeda-beda. Muslimin yang di daerah ini dan dari itu dianggap berbeda oleh mereka. Kami tidak mengganggu kalian. Kami akan merangi yang ini saja. Setelah yang ini habis, yang ini juga diserang. Dan itu terjadi berkali-kali sepanjang sejarah. Selalu berkata, wahai kaum muslimin, kami nggak menyerang kalian. Kami akan menyerang orang-orang yang mencerca kami saja. Muslimin yang itu saja. Ternyata setelah mereka dikalahkan, diperangi juga yang ini. Karena mereka takut kalau kaum muslimin bersatu. Maka kaum muslimin saat itu paham taktik mereka. Maka menjawab, La wallahi, tidak demi Allah. La nukhalli bainakum wa baina ikhwanina. Tidak demi Allah, kami nggak biarkan kalian menyerang saudara-saudara kami. Fayuqatilunahum maka mereka pun membantu kaum muslimin yang akan diserang oleh Romawi. Bersatu padu. Fayuqatilunahum fayahzim thuluth. La yatubullahu alaihim abada. Maka matilah dari mereka sepertiganya yang Allah nggak akan maafkan mereka abadan selama-lamanya. Wa yaqtul ويقتل dikatakan wa yaqulul muslimun la wallahi la nukhalli bainakum wa baina ikhwanina fayuqatiluhum fayahzim thuluth la Allahu alaihim abada. Kemudian terbunuh lagi sepertiga dari kaum muslimin. Afdolus syuhada. Sebaik-baik syahid. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaftah as-thuluth la yuftanuna abada. Maka yang sepertiga menang dalam keadaan tidak terkena fitnah selama-lamanya. Fayastahuna Konstantinia. Kemudian pasukan kecil ini kaum muslimin berhasil menaklukkan Konstantinia, Konstantinopel. Fabainahum yaqsimun al-ghanaim. Ketika mereka membagikan pampasan perang, qad allaqu suyufahum bin zaitun. Ketika mereka menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon zaitun, idsaha fihim syaitan. Tiba-tiba syaitan menjerit dengan suara yang keras. Innal Masih qad khalafakum fi ahlikum. Sesungguhnya Al-Masih sudah ada di belakang kalian, di keluarga-keluarga kalian. Ini Masih Dajjal. Wa yakhrujuna wa dhalika batil. Ternyata itu batil, itu dusta. Fa idza ja'u syam kharaja. Ketika mereka datang ke Syam, maka keluarlah. Fa bainahum ya'udduna lil qital. Maka ketika mereka sudah mempersiapkan perang dengan pedang-pedang mereka. Yusawwuna sufuf, membariskan barisan-barisan mereka. Id uqimatus salah, maka ditegakkanlah salat pada saat itu yaitu salat fajar fayanzilu Isa ibni Maryam maka turunlah Isa ibni Maryam faya ummuhum mengimami mereka Faida ra'ahu aduwullah. Ketika melihat Isa turun, sang musuh Allah ini, Zaba Dajjal tadi melebur, kama yadubul milah filma. Seperti leburnya garam di atas air. Atau di dalam air. Falau taraku ladzaba hatta yahlak. Kalau dibiarkan, akan terus meleleh sampai binasa. Walakin yaktuluhu Allahu biyadi. Tapi Allah bunuh dia dengan tangan Isa ibni Maryam. Fayurihim damah fi hirbatihi. Ditunjukkan darahnya di pedangnya, di senjatanya. Ikhwan ibn a'azakullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah dirincikan semua kejelekan-kejelekan ahlul kitab. Allah Subhanahu wa taala mengecualikan bahwa di kalangan ahli kitab ada orang-orang yang saleh. Yaitu orang yang menerima benar-benar apa yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Yang kemudian mengikuti petuahnya untuk mengikuti Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Maka itulah ayat yang akan kita bahas sore hari ini. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik tetapi orang-orang yang dalam ilmunya dari kalangan mereka dari kalangan ahlul kitab dan juga orang-orang yang beriman mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam artinya beriman kepada Nabi Muhammad alaihi salatu Wa ma unzila min qablik dan beriman pula dengan apa yang diturunkan sebelummu. Apa yang diturunkan kepada nabi sebelummu. Wal muqimina shalah di antara mereka yang beriman ada yang beriman mendirikan salat wa mu'tuna zakah dan mengeluarkan zakat wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir dan beriman kepada Allah dan hari akhir ulaik sanutihim ajran azima. Mereka lah orang-orang yang akan diberi oleh Allah pahala yang besar. Kata Syekh Sa'di rahimahullah. Lama dzakara ma'ayib ahli kitab Ketika disebutkan kejelekan-kejelekan ahli kitab. Zakar al-mamduhina minhum. Maka Allah sebutkan orang-orang yang terpuji dari kalangan ahli kitab. Ini keadilan. Ini hikmah. Allah sebutkan kejelekan-kejelekan mereka, tapi Allah kecualikan yang memang memang benar-benar beriman yaitu ar-rasikhuna fil ilmi minhum. Orang-orang yang dalam ilmunya dari mereka, yang ilmunya rasikh, mantap. Maka Allah katakan lakin rasikhuna fil ilmi ay alladziina thabata al-ilmu fi qulubihim. Yani orang-orang yang kokoh ilmunya di hati-hati mereka warasakal iqan dan juga kokoh keyakinannya di hati-hati mereka faasmaru faasmara lahumul iman maka iman mereka berbuah al iman tam al am iman yang sempurna iman yang lengkap ini akhirnya berbuah apa buahnya yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik Buahnya adalah percaya kepada apa yang diturunkan kepadamu. Karena beritanya banyak dalam Taurat dan Injil. Karena bukti-buktinya, dalil-dalilnya banyak dalam Taurat dan Injil. Disebut namanya, disebut sejarahnya, disebut ciri-cirinya, disebut dakwahnya, disebut dengan sekian perkara. Hanya saja karena kitab mereka diterjemahkan, kemudian terjemahannya diterjemahkan kembali, diterjemahkan kembali, sehingga kalimat Bashir, pembawa kabar gembira, di kitab Injil ditulis penghibur. Terus saya baca langsung di Injilnya, kalimatnya akan datang penghibur setelahku. Yang tidak berbicara dari dirinya, tapi dari apa yang diberitakan kepadanya. Mirip dengan ayat apa? Mirip dengan ayat, La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan. Akan datang penghibur. Kamu tanyakan pada mereka siapa penghibur. Yang dimaksud dalam kitab kalian ini. Akan datang pemberi kabar gembira yang tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Siapa? Tidak ada satupun yang pantas disebut sepeninggal Isa bin Maryam kecuali dari Muhammad SAW. Mengaku pengaku Nabi banyak Silahkan lihat. Apakah cocok dengan berita tadi tidak berbicara kecuali dari wahyu? Tidak ada yang cocok. Nabi SAW jelas tidak menjawab ketika ditanya tentang Ashabul Kahfi. Tidak menjawab ketika ditanya tentang Tulkarnain. Tidak menjawab tentang ruh. Karena belum turun wahyu. Nanti aku jawab. Nanti aku jawab. Nanti aku jawab. Besok Besok. Besok aku jawab. Ternyata tidak turun-turun. Sampai Nabi sedih. Begitu turun surat Al-Kahfi. Dibacakan sebagai jawaban untuk mereka. Ternyata di dalamnya ada kalimat. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَى إِلَّا أَنْ يَشَاءَ Allah. Jangan berkata kami akan lakukan besok. Bilanglah insya Allah. Teguran pada Nabi. Maka ahlul kitab seluruhnya sadar dan tahu. Berarti ini bukan dari dirinya tapi dari Allah diwahyukan kepadanya. Buktinya ada teguran untuk dirinya sendiri. Masa dia menegur dirinya? Bukti-bukti sudah terlalu banyak. Maka mereka yang sungguh-sungguh beriman kepada Isa bin Maryam dan kitabnya Injil, maka niscaya mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, akan beriman pada Allah dan Rasulnya, akan mendirikan salat, akan mengeluarkan zakat, huma afdalul a'mal dan itu sebaik-baik amal wa qad istamalata 'ala al-ikhlas lil ubudiyyah lil ma'budi wal ihsan ila al Salat dan zakat di samping dua ibadah yang besar, yang satu menunjukkan ikhlasan kepada Allah, yang satu lagi menunjukkan ihsan kepada manusia, yaitu zakat wa amanu bil yaumil akhir dan beriman pada hari akhir fakhaful wa'id sehingga takut ancaman-ancaman Allah wa rajawul wa'd dan mengharapkan janji-janji yang Allah janjikan ulaika sanutihim ajran azima li'annahum jama'u bainal ilmi wal iman Allah akan berikan pahala pada mereka karena mereka mengumpulkan ilmu dan iman dan amal saleh ilmunya tahu hatinya yakin dan amalannya saleh Wal iman bil kutubi war rusul dan beriman kepada semua kitab-kitab Allah dan beriman dengan rasul-rasulnya yang terdahulu dan yang akan datang. Maka mereka lah al-mu'minuna haqqa.